Walaupun hamba-hamba banyak sekali yang membalas rahmat itu dengan maksiat, kasih sayang dengan keingkaran, anugerah dengan ketidakpatuhan akan tetapi Allah tidak pernah berhenti menyayangi hambanya mengasihi hambanya dan merahmati hambanya Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma Wahai Rabb kami Sesungguhnya rahmatmu maha luas atas segala sesuatu Dan ilmumu juga maha mengetahui atas segala sesuatu Walaupun si hamba membalas rahmat Allah dengan maksiat yang dalam perhitungan manusiawi, manusia yang tidak pengasih dan penyayang seharusnya tidak pantas lagi untuk disayangi. Dan yang cocok baginya adalah hukuman dan adab. Akan tetapi Allah tabaraka wa taala terus memberikan tangguhan agar si hamba ini menyadari Allah senantiasa memberikan tangguhan dan teguran-teguran agar si hamba ini memahami dan kembali kepada jalannya. Karena ketika si hamba menyadari dan kembali ke jalannya, maka Allah tabaraka wa taala lebih gembira daripada gembiranya seorang lelaki yang membawa seekor hewan tunggangan ke sebuah padang pasir yang tidak memiliki tanaman, tidak memiliki air dan makanan di padang pasir tersebut kecuali apa yang dibawa di atas hewan kendaraannya. Namun hewan kendaraan itu pergi meninggalkan dirinya. Di atas sebuah kelengahan, hewan tersebut pergi lari dan dia pun mengejarnya sampai akhirnya tidak terkejar. Dia mencarinya sampai kemudian tidak berhasil. Kemudian dia berbaring yakin kematian akan segera datang menjemput karena tidak ada makanan dan minuman di padang pasir. Di tengah kelelahan itu, yang keyakinannya yang sangat bahwa ia akan segera meninggal dunia, tiba-tiba hewannya tersebut datang dan berdiri di depannya. Alangkah gembiranya orang yang seperti ini. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, saking gembiranya orang itu, dia bangkit, dia pegang tali kekangan hewan kendaraannya, saya berkata, Allahumma ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah berucap karena terlalu gembira. Nabi mengatakan riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, Allah lebih bahagia daripada orang ini di saat melihat ada hambanya yang dia tangguhkan kemudian bertaubat. Sesungguhnya mulia manusia dikarenakan dia berdosa. Namun setelah dosa yang dia lakukan tersebut, dia mengetuk pintu taubat Allah tabaraka wa taala. Dia beristighfar dan dia tadarru' merintih di hadapan Allah ketika ruku, ketika sujud, dalam munajatnya kepada Rabbnya tabaraka wa taala. Itulah yang memuliakan Bani Adam dan dengan itulah Nabi Bani Adam dimuliakan. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala mentakdirkan Bani Adam ini khata. Semuanya bersalah. Tidak ada yang tidak. Karena di balik kesalahan itu ada kemuliaan lain bernama taubat. Di balik kesalahan itu ada kemuliaan lain bernama istighfar. Di balik kesalahan itu ada kemuliaan lain bernama merintih di hadapan Allah, memelas di hadapan Allah. Merendahkan hati, merendahkan diri, merendahkan batin merendahkan raga di hadapan Allah tabaraka wa taala meminta belas kasih daripadanya itulah kemuliaan Bani Adam oleh karena itu tidak perlu manusia bertanya sebagaimana manusia-manusia yang tidak mengerti syariat kenapa Allah tidak jadikan kita bagaikan malaikat saja justru dengan dosa itulah anda lebih mulia daripada malaikat bisa mencapai derajat yang lebih mulia dari malaikat Masyarul muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah Walaupun si hamba tidak bosan-bosannya setiap hari melakukan maksiat. Seperti yang terlihat dalam pola hidup kaum muslimin sekarang ini. Kalau kita bicara kaum muslimin, berarti kaum kafirin lebih dahsyat. Ya. Kalau bicara kesalahan kaum muslimin dan kita sengaja tidak membahas kesalahan kaum kafirin, berarti kaum kafirin lebih apa? Lebih dahsyat. Cukuplah dia tidak mau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sebagai gembong kesalahan yang tidak ada batasnya. Sebagai gerbong maksiat yang paling hebat ditambah dengan maksiat-maksiat mereka lainnya yang jauh melebihi kemampuan kaum muslimin dalam berbuat maksiat. Si muslim sehebat apapun dia berbuat maksiat dia masih ingat Allah. Tapi si kafir siapa yang dia siapa yang dia ingat? Enggak ada. Oleh karena itu kita menasihati seluruh duat dan mubalik yang tanpa rasa salah mendidik umat dengan kata-kata mereka orang Eropa itu lebih Islam daripada orang Islam. Di Jepang orang lebih Islami dibanding orang Islam. Ini pertanda dai tersebut tidak mengerti akidah dan tidak mengerti pentingnya la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah yang diingkari oleh orang-orang kafir tersebut. Bagaimana mungkin orang yang tidak mau mengakui la ilaha illallah lebih Islam daripada orang Islam? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Andai dia bahas dalam ruang lingkup yang kecil dan kerdil serta parsial, maka dia akan benar. Kalau dia berkata, dalam memanfaatkan memanfaatkan waktu dan tidak membuang-buang waktu, mereka lebih daripada umat Islam. Dalam menghargai sesama, mereka lebih daripada umat Islam. Dalam kejujuran mungkin mereka lebih dari umat Islam. Sehingga handphone yang ketinggalan dua hari dua malam masih berada di situ. Kalau dia bicara poin yang parsial seperti ini, maka dia bisa berbicara pembicaraan yang benar. Tapi ketika melihat kejujuran mereka, dan ketika melihat mereka yang menggunakan waktu membaca, mentelaah dan semacamnya dan tidak membuang waktu percuma, lalu dengan itu alasan itu dia mengatakan bahwa mereka lebih islami dari orang Islam, maka ini kata-kata yang 100% keliru. Masyaallah muslimin wal muslimat. Apabila kita melihat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membaca biografi beliau di dalam berdakwah fahamlah kita apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas tasfiyah dan terbiah. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas pondasi tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah artinya mensucikan, membersihkan memurnikan dan tarbiyah berarti mendidik. Dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah menyepakati inilah metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama melakukan aksi tasfiyah, setelah ditasfiyah ditarbiyah. Dibersihkan dulu setelah dibersihkan dididik. Apa yang dibersihkan? Membersihkan pertama dari noda-noda kesalahan yang berakar. Dari noda-noda penyelewengan yang terjadi. Dari kebiasaan, dari kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya dia adalah maksiat dan dianggap benar dibersihkan dulu dari kesalahan-kesalahan ini. Dan kesalahan yang paling besar adalah beribadah kepada selain Allah. Beribadah kepada apa? Selain Allah. Dan kesalahan besar yang kedua setelah beribadah kepada selain Allah tidak patuh dan mengikuti aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan pertama, tidak beribadah kepada selain Allah melahirkan syirik. Di mana ada orang meminta kepada selain Allah. Di mana ada orang yang menggantungkan harapan kepada selain Allah. Di mana ada orang yang ingin mengharapkan manfaat kepada selain Allah di mana ada orang yang ingin disembuhkan kepada selain Allah minta disembuhkan kepada selain Allah di mana ada orang yang mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah persembahannya bisa bentuk binatang-binatang yang disembelih atau hasil bumi dari dari bentuk padi dan beras buah-buahan dan semacamnya ini adalah bentuk dari sekian jenis bentuk kesyirikan yang sebenarnya terjadi adalah mereka mempersembahkan ibadah mereka kepada selain Allah. Karena berdoa hanya boleh kepada Allah. Apabila dilakukan kepada selain Allah dia syirik. Menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab wa tawakkal 'alal aziz Wa tawakkal 'alal hayyil la yamut. Bertawakallah kepada yang maha perkasa. Bertawakallah kepada yang maha hidup. Ketika orang bersandarkan dan menggantungkan segala harapannya kepada selain Allah, dia telah berbuat syirik. Ketika dia minta kesembuhan, minta kesembuhan harusnya kepada Allah. Maka dia ketika meminta kepada selain Allah dia telah berbuat syirik. Ketika dia ingin mendatangkan manfaat, minta manfaat, minta manfaat kepada Allah. Ketika dia mempersembahkan sesuatu, seharusnya persembahannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia persembahkan sesuatu untuk selain Allah, maka persembahannya adalah persembahan syirik. Maka ketika seseorang tidak beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada selain Allah dan dia melakukan kesyirikan. Dan Rasulullah SAW bahkan seluruh para nabi dan para rasul pertama kali datang berdakwah untuk mentasfiyah syirik ini untuk mentasfiyah umat dari ibadah kepada selain Allah sehingga tidak ada yang diibadati kecuali Allah saja tidak ada tempat manusia menggantungkan hidup dan harapannya permohonan agar diberikan manfaat permohonan untuk ditolak mudarat dari dirinya kecuali hanya kepada Allah tidak pernah meminta untuk kesembuhan kecuali kepada Allah tidak berdoa kecuali kepada Allah tidak minta dilindungi dari marah bahaya kecuali hanya kepada Allah tidak dimudahkan tidak minta dimudahkan perjalanan kecuali hanya kepada Allah sehingga tidak ada yang diibadati di permukaan bumi ini kecuali Allah saja. Memurnikan ibadah, mentasfiah ibadah hanya untuk Allah. Sehingga tercampaklah dari hati, terkikislah dari jiwa sesuatu selain Allah. Datanglah Nabi dan para Rasul untuk mengikis noda-noda dan nokta-nokta syirik ini dari jiwa dan raga hamba-hamba Allah yang hidup di permukaan bumi. Yang menjawab seruan Nabi akan bersih daripada noda-noda syirik. Kemudian kesalahan yang kedua berikutnya adalah tidak patuh kepada Rasulullah, kepada utusan Allah yang diutus kepada manusia. Ini kesalahan besar yang kedua. Karena hal yang terbesar di dalam syariat la ilaha illallah setelah itu Muhammadun Rasulullah. Maka kesalahan besar yang pertama apabila melanggar la ilaha illallah dan kesalahan besar yang kedua apabila melanggar Muhammadun Rasulullah. Dan ketika seseorang melanggar Muhammadun Rasulullah, maka dia telah melakukan kesalahan besar setelah la ilaha illallah. Oleh karena itu, apabila kita membaca dakwahnya para nabi dan para rasul yang Allah terangkan di dalam Al-Qur'an, selalu para nabi dan para rasul itu mengatakan kepada umatnya, "Beribadahlah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Beribadahlah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Karena taat kepada Rasul adalah keutamaan yang kedua dan kemuliaan yang kedua setelah la ilaha illallah. Oleh karena itu, tasfiyah yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul adalah mentasfiyah umat-umatnya dari menyelisihi perintah dan larangan rasul itu. Apabila kita melihat diri kita sekarang dan dakwah yang telah berjalan yang penuh berkah ini. Yang dari tempat ini bermula pada tahun 1988 Masehi. Dari bumi yang kita pijak sekarang ini. Di pondok yang mulia ini yang Allah berikan berkah kepadanya biiznillah azza wajal Dan pondok ini bermula dari Jalan Bintan, rumah dinas beliau rahimahullah wa askanahu fasiha jannatih. Bermula pada tahun 1984 Masehi. Dan ini berdiri pada tahun 88 dan terus sampai sekarang berdiri. Dan kaum muslimin telah menyaksikan hasil daripada jerih payah beliau dari tahun itu sampai akhirnya beliau tutup usia pada tanggal 24 Maret 1997 rahimahullah wa rahmatan wasi'ah dan dakwah ini terus tumbuh dan kembang Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memberikan berkah dan terus memiliki estafet pengganti dan kita berharap Allah tabaraka terus menambahnya dan menambahnya. Di dalam dakwah yang penuh berkah ini, kita telah menyaksikan tasfiyah itu. Dan kita merasakan tasfiyah itu. Di mana kita diajari akidah tentang la ilaha illallah dan bagaimana seharusnya kita dengan la ilaha illallah. Sehingga dengan izin Allah kesyirikan-kesyirikan yang dulunya menjamah dan menjambak di hidup kita pun telah kita bersihkan. Tangkal dan jimat yang pernah kita pasang di rumah, di toko, di tempat usaha, di mobil pun telah kita bakar. Dan kebiasaan datang ke dukun dan orang-orang yang tidak pintar itu pun telah kita tinggalkan. Dan kita sudah mengerti bagaimana menjadi seorang umat terhadap Rasulnya. Sehingga tidak ada keberanian sedikit pun di jiwa kita. Kalau sudah Rasul yang berbicara, kemudian kita melawan dan tidak percaya. Sebagaimana yang masih ada di jiwa sebagian kaum muslimin. Kita bacakan hadis seolah-olah hadis itu bagi dia sama dengan nasihat seorang alim saja. Sangat berbeda antara hadis dengan nasihat seorang alim. Nasihat seorang alim boleh diterima, boleh ditolak. Tapi perkataan Rasul haram untuk ditolak. Hukumnya haram. Dan kita ilham telah mengerti bagaimana haramnya menolak perkataan Rasul. Sehingga kalau sudah hadis Rasul yang dibacakan kepada kita, jiwa kita pun tunduk dan tidak berani untuk membantahnya. Itu pertanda bahwa telah ada tasfiyah di dalam jiwa kita bahwa sesungguhnya la ilaha illallah adalah mensucikan diri kita daripada noda-noda kesyirikan dan Muhammadun Rasulullah kalimat itu menuntut kita untuk selalu patuh dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah pula kita rasakan Kebiasaan kita melakukan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul sekarang telah kita benahi. Dan dalam waktu yang singkat kita bisa mengerti bahwa ternyata ibadah tersebut adalah sesuatu yang tidak benar. Karena tidak pernah diajarkan Rasul. Di mana orang-orang yang sudah menjadi ustadz 20 tahun, 30 tahun yang lalu sampai sekarang belum bisa memahaminya. Tidakkah ini hidayah besar? Tidakkah ini ada apa? Hidayah besar. Kita yang baru belajar dua bulan, tiga bulan, lima bulan, enam bulan bisa mengerti. Ini adalah sesuatu yang salah. Kenapa salah melenceng dari cara beribadah Rasulullah SAW dan harus ditinggalkan? Kita faham. Namun orang yang kita ketika kecil dia yang menceramahi kita datang ke rumah, datang ke masjid kita. Sekarang belum faham itu. Dan bahkan menjadi orang-orang yang mencoba untuk menghadang lajunya dakwah yang mengajak umat beribadah hanya kepada Allah dan patuh hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahamlah kita mulianya hidayah dan pahamlah kita akan rahmat Allah berbentuk hidayah di mana kita diberikan pemahaman di saat orang yang seharusnya lebih dahulu memahami itu dari kita ternyata sampai sekarang tidak faham-faham. Sehingga sesuatu yang berbeda dengan sunnah Rasul pun mereka katakan sah-sah saja untuk dilakukan. Padahal Nabi melarang wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Gambaran ini menunjukkan bahwa tasfiyah nampak jelas dalam ciri dakwah yang penuh berkah ini. Dakwah ahlu sunnah wal jamaah di atas pemahaman salaful ummah berujuk kepada Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman para sahabat. Terjadi tasfiyah dan kita mulai mengikis pola hidup kita yang salah. Pola beribadah kita yang salah. Ketergantungan kita pada selain Allah telah pula hancur. Berganti dengan ketergantungan hanya kepada Allah. Permohonan hanya kepada Allah. Rasa harap hanya kepada Allah. Rasa takut yang sangat hanya kepada Allah subhanahu. Ada tasfiyah. Dan terasa sehingga orang yang baru belajar dengan mudahnya dia ketika dia ikhlas dalam menerima kebenaran ini. Dengan mudahnya dia memotong celananya untuk tidak isbal. Dan dengan mudahnya dia memanjangkan jenggotnya karena mengerti akan kewajiban memelihara jenggot itu. Dan lakukan seperti ini apa yang saya lakukan pada pertemuan sebelum, pada ucapan sebelumnya. Masih banyak orang-orang yang seharusnya lebih mengerti agama daripada kita, seharusnya lebih mengerti itu daripada kita ternyata tidak. Dan kita sudah tidak berani lagi makan dengan minum dengan tangan kiri sementara mereka masih berani minum dengan tangan kiri. Bentuk kepatuhan kita kepada Rasulullah yang sudah mulai tumbuh. Itu artinya tasfiyah telah terjadi. Pertanyaan berikutnya, tarbiyah. Yaitu mendidik jiwa untuk mengarah hanya kepada Allah. Di dalam segala tindak tanduknya. Mendidik jiwa agar mencintai ibadah dan nyaman di dalam ibadah. Mendidik hati untuk selalu ingat akhirat sehingga mencintai seluruh jalan menuju akhirat yang baik. Mendidik jiwa untuk benci nar, neraka. Dan membenci segala jalan yang mengantarkannya ke neraka. Mendidik hati untuk mencintai saudaranya seperti dia mencintai apa yang ia cintai untuk dirinya. Mendidik hati untuk bisa selalu ingat kepada Allah. Mendidik lisan untuk selalu bisa berzikir kepada Allah. Mendidik hati untuk bisa mencintai dengan kecintaan yang sangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih daripada itu mendidik hati untuk cinta kecintaan yang sangat kepada Allah tabaraka wa taala. Kalau kita tadi berbicara bahwa tasfiyah terlihat jelas di dalam ciri-ciri dakwah kita, maka hendaknya kita bertanya, apakah tarbiyah ini telah juga tampak? Jawabannya adalah sangat jelas dan tampak di dalam uraian-uraian ustadz yang berceramah. Kita disuruh dan dididik untuk cinta kepada Allah lebih daripada yang lainnya. Kita disuruh dan dididik untuk mencintai Rasulullah SAW lebih daripada yang lainnya. Kita dicintai, disuruh untuk mencintai surga dan seluruh sarana dan jalan menuju surga. Dan kita disuruh di dalam ceramah-ceramah itu, di dalam khutbah-khutbah itu, untuk benci kepada neraka dan seluruh sarana menuju neraka. Artinya, tarbiyah itu secara lisan dan ungkapan telah didakwahkan. Pertanyaannya, apakah telah dipraktekkan disinilah titik terbiah itu ada atau tidak. Sejauh mana kita mendidik hati kita? Setelah diterangkan oleh para ulama, para asatidah, orang-orang yang mengerti ilmu syariat dari orang-orang yang berilmu dari para masyayikh dan kita menerimanya dari mereka dan kita sampaikan kepada antum-antum sekalian. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan, "Thalathun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara yang apabila tiga perkara itu ada di dalam jiwa dan raga seorang insan, muslim dan muslimah, maka dia akan merasakan manisnya iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada sesuatu selain Allah dan Rasulnya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan agar dia mencintai seseorang, tidak ada yang membuatnya cinta kepada seseorang kecuali karena cintanya kepada Allah. Dia mendekati seseorang bukan karena orang itu kaya. Dia mendekati seseorang bukan karena seseorang itu tampan. Dia mendekati seseorang bukan karena seseorang itu berkuasa tapi murni dia dekat kepada orang itu karena orang itu saleh karena orang itu adalah orang yang baik orang yang memiliki sifat dicintai oleh Allah tabaraka wa taala dan mereka membangun ukhuwah itu di atas kecintaan kepada Allah tabaraka wa taala ahabba fillah mereka berdua saling kat berkasih sayang dan di, dikarenakan Allah subhanahu wa taala penyebab kasih sayang mereka adalah Allah bukan yang lain dan kemudian yang ketiga, an yakraha an ya'uda fil kufr. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Sebagaimana dia tidak suka dan benci dicampakkan ke dalam kobaran api atau ke dalam neraka. Hadis ini telah dikumandangkan oleh lisan para asatidah mungkin puluhan tahun yang lalu. Tetapi, bagaimanakah tarbiyah diri kita terhadap hadis ini? Bagaimana latihan diri kita dan kita melatih diri kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada kecintaan kita kepada siapapun selain Allah dan Rasulnya. Kita cintai Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta kita kepada ayah kita. Kita cintai Allah dan Rasulnya lebih daripada kecintaan kita kepada anak kita. Kita cintai Allah, cintai Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada istri kita kita cintai Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta kita bahkan kepada diri kita. Sampai di mana kita menterbiah dan mendidik diri kita ke sifat ini. Di dalam ungkapan, arahan, telah ada. Tapi pertanyaan sekarang, sampai di mana kita menterbiah diri kita? Sehingga hati itu benar-benar cinta kepada Allah lebih daripada yang lainnya. Orang kalau sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya, lebih daripada yang lainnya, tidak akan mau satu pun perkataan orang lain dia ikuti, padahal dia tahu perkataan itu bertolak belakang dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tidak akan mau dia. Mengikuti perkataan seseorang, mungkin itu perkataan ayah, mungkin itu suruhan ibu, mungkin itu permintaan anak atau istri, dia tahu permintaan anak dan istri itu menyalahi aturan Allah. Orang yang sudah mencintai Allah dan mencintai Rasulullah SAW dengan cinta yang sebenar-benar cinta, maka dia tidak akan mau sedikit pun patuh kepada ayahnya. Kalau itu menyelisihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sedikit pun dia tidak akan mau patuh kepada ibunya, ketika itu menyelisihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sedikit pun dia tidak akan mau mengabulkan permintaan anaknya kalau dia sudah ada cinta kepada Allah dan Rasulnya yang benar di dalam jiwanya. Sedikit pun dia tidak akan mau mengabulkan permintaan suami istrinya dan suaminya. Kalau itu ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sampai di mana kita mendidik cinta itu di dalam hati kita. Sampai di mana kita mentarbiah hati kita untuk itu. Kemudian di dalam hubungan bersama manusia, bermuamalah bersama manusia, kedekatan bersama manusia, sampai di mana kita benar-benar mendidik jiwa kita. Saya dekat dengan dia karena dia saleh. Bukan karena saya punya kepentingan kepada dia. Kepentingan itu bisa saja dalam bentuk kekuasaan yang dia miliki, atau harta yang dia punya, atau kemasyuran dan popularitas yang dia miliki sehingga orang mendekat kepadanya untuk popularitasnya terdongkrak dengan orang-orang yang sudah terkenal itu tidak ada sedikit pun keinginan itu mendekat kepada seseorang, berteman kepada seseorang, cinta kepada seseorang, suka kepada seseorang murni karena cintanya kepada Allah. Karena dilihatnya orang ini sepertinya orang yang sangat mencintai Allah. Itu yang mengundang dia untuk dekat dengan orang tersebut. Atau dia melihat bahwa orang ini insya Allah akan mudah untuk dialihkan hatinya untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga dia dekati orang itu murni dalam rangka lillahi ta'ala. Bukan karena yang lain. Kalau seandainya dia tidak berhasil dan ternyata prediksinya salah. Orang yang dia prediksi akan cinta kepada Allah oleh karena itu dia berteman dekat dengan orang tersebut. Ternyata keliru, dia segera pergi meninggalkan orang tersebut meninggalkan orang tersebut bukan karena dia terzolimi dalam harta dan dunia tapi murni karena ternyata orang tersebut tidak akan mendekatkan dia kepada Allah bahkan dekat dengan orang ini akan membuat dia jauh dari Allah taala itu yang membuatnya lari dari orang tersebut pertanyaannya kapan kita mendidik jiwa kita seperti itu kapan kita mentarbiah hati kita untuk sampai kepada titik itu. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Yang ketiga seperti yang kita bacakan di dalam hadis tadi, sudah datang kebencian kepada kufur, kebencian kepada maksiat. Yang mana kufur dan maksiat itu adalah sarana dan jalan menuju neraka. Telah datang ke dalam hati kita kebencian kepada maksiat-maksiat ini. Sebagaimana bencinya kita dimasukkan kita ke neraka oleh Allah Taala sampai di mana kita benci kepada maksiat itu. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah lah yang telah membuat kalian cinta kepada iman. Dan Allah yang menghiasi iman itu di dalam jiwa dan raga kalian. Dan Allah lah yang telah membuat kalian benci kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, kepada kefasikan dan kemaksiatan. Kalau kalian sudah punya kecintaan kepada iman dan iman itu menghiasi jiwa dan raga kalian. Kalau kalian sudah punya kebencian kepada kufur, kepada fusuk, kefasikan dan kepada maksiat, ulaika humur rasyidun. Merekalah orang-orang yang telah berada di jalan yang benar. Pertanyaan, apakah hati kita telah benar-benar cinta iman? Dan apakah hati kita telah benar-benar benci kepada kufur, kefasikan dan kemaksiatan? Hanya kita yang bisa menjawabnya. Hanya kita yang bisa menjawabnya. Apakah hati ini sudah sudah benar-benar benci kepada melihat seseorang melakukan maksiat? Timbul kebencian melihat maksiat itu. Contoh ringan. Ketika kita sedang membawa mobil, ada gadis cantik di depan kita. Wajahnya cantik, rambutnya indah luar biasa dan pakaiannya pendek, pahanya mulus. Sampai dimana kita benci sehingga mata kita kita larikan daripada gadis itu. Atau mata kita suka dan kemudian sengaja kita lambatkan mobil kita supaya tidak cepat melangkahi dia. pertanyaan ini hanya kita yang bisa menjawabnya. Dan Allah tahu siapa kita dan di mana kita dalam pertanyaan ini. Sampai di mana kita benci kemaksiatan. Sampai di mana kita benci melihat iklan-iklan wanita yang tidak berjilbab yang bertebar luas di negara kita ini. Kalau kita berada datang dari arah Marpoyan menuju Jalan Sudirman ada iklan besar seorang pramugari Air Asia. Sampai di mana kita benci kepada iklan itu? Sampai di mana kita melihat gambar gadis ini akan mengotori iman kita kepada Allah Tabaraka wa taala? Karena fotonya yang sangat menarik perhatian orang-orang yang hilang iman di dalam jiwanya dan cinta kemaksiatan yang dipancarkan melalui kecantikan dan keindahan tubuh wanita tersebut. Demikian juga dengan iklan-iklan lainnya. Sampai di mana kita benci, timbul rasa benci. Sehingga ketika timbul rasa benci, jauh mata itu untuk memandangnya. Bahkan ketika kita mulai melihatnya, terlihat dari jauh kita mulai istighfar dan menahan mata kita untuk tidak melihat gambar itu. Sampai di mana benci kepada fusuk, kepada kefasikan. Ataukah kita orang-orang yang hobi makan di mall. Bukan karena makannya itu enak, karena suasananya nyaman. La ilaha illallah. Nyamankah suasana mall itu? Nyamankah itu untuk kita duduk? La ilaha illallah. Di mana iman kita ketika kita mengatakan itu nyaman? Sehingga kita bawa keluarga kita, anak-anak kita, yang mungkin anak itu adalah anak yang baru puber. Apalagi dia laki-laki. Melihat lalu lalangnya maksiat di depan matanya atau di depan bangkunya nyaman? Mana iman yang mengatakan itu nyaman? Ataukah kita sudah mendidik diri kita? Kalaulah tidak terpaksa kita tidak masuk. Dan ketika masuk kita selalu beristighfar. Dan ketika kita keluar kita takut kita dimarahi dan dimurkai oleh Allah karena kita telah masuk ke tempat tersebut dan takut maksiat itu ada di dalam hati kita sehingga mengganggu, mengganggu kekhusyukan kita sholat. Tarbiyah ini yang masih belum terlihat secara aplikatif. Walaupun secara teori sangat banyak. Tarbiyah jiwa dan iman yang melahirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang digambarkan di dalam cerita-cerita dan biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berlalu di depan rumah Abu Bakar mendengar Abu Bakar sedang sholat malam namun suaranya rendah berlalu di depan rumah Umar Umar pun sedang sholat malam namun suaranya terlalu tinggi sehingga pagi harinya Nabi SAW berkata wahai Abu Bakar angkat suaramu wahai Umar turunkan suaramu ini cerita yang sudah kita dengar belasan tahun yang lalu tetapi apabila kita bandingkan dengan kita sekarang, kapan kita lewat di depan rumah saudara kita di malam hari, terdengar dia sedang sholat tahajud? Terdengar rintihannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam munajat-munajatnya? Ataukah kita lewat di depan rumah saudara kita yang sudah rajin mengaji, yang terdengar dia sedang nonton bola? Piala dunia, piala euro, mana yang sebenarnya tarbiyah? Di mana letak tarbiyah itu? tarbiyah kita, mendidik diri kita sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Ketika melewati rumah Abu Musa al-Ashari di malam hari, terdengar Abu Musa al-Ashari sedang membaca Al-Quran dengan suaranya yang sangat luar biasa. Terdengar oleh Nabi SAW suara Abu, Abu Musa al-Ash'ari dan Rasulullah SAW duduk. Dan Rasulullah SAW bersandar di dinding rumah Abu Musa Al-Asy'ari menikmati bacaan Al-Qur'an yang keluar dari lisan Abu Musa Al-Asy'ari. Besok paginya Rasulullah berkata kepada Abu Musa Al-Asy'ari, "Wahai Abu Musa, sungguh aku tadi malam lewat di depan rumahmu dan mendengar suara bacaan Al-Qur'anmu. Dan engkau telah diberikan seruling dari seluring selurungnya Daud, keluarga Daud. Suara yang sangat indah. Suara Nabi Daud sangat indah sekali. Suara Nabi Daud sangat indah sekali. Sangat merdu sangat enak untuk mendengarkan Al-Quran dari suara-suara yang suara emas itu yang sering kita dengar disebut sebut dengan kata-kata suara emas berkata Abu Musa lah syari wahai Rasulullah seandainya aku tahu engkau mendengarkan bacaanku aku akan lebih indahkan lagi daripada itu ternyata yang oleh Rasulullah itu belum terlalu belum maksimal indahnya suara Abu Musa lah syari kita telah mendengar cerita ini dan hadis ini sekian tahun yang lalu tetapi di mana tarbiyah ternyata para sahabat malam mereka mereka habiskan dengan ibadah dan bagaimana dengan malam kita? Bagaimana dengan malam kita? Seberapa waktu malam yang kita gunakan untuk beribadah? Atau kita adalah orang yang membaca hadis ini, namun sholat subuhnya masbuk terus. Berarti kita belum menterbiah. Walaupun kita telah mengerti tasfiyah. Kita telah mengerti tasfiyah. Namun kita belum mengerti tarbiyah dan belum mengaplikasikan terbiah. Turun Al-Qur'an, surat Al-Hadid. Alam yakni lilladina amanu an takhsya'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah telah datang waktunya untuk orang-orang yang beriman agar khusyuk hati mereka ketika mereka berzikir kepada Allah, ketika mereka beribadah kepada Allah, hadir kekhusyukan di dalam hati mereka. Tidakkah telah datang waktunya? Berkata para sahabat, ayat ini diturunkan empat tahun setelah Nabi mendakwahkan Islam. Artinya apa? Artinya Allah menilai, wahai para sahabat, sudah empat tahun kalian belajar agama dari Rasulku, saatnya hati kalian harus khusyuk. Sekarang kita berapa tahun belajar agama? Dan mana kekhusyukan hati itu? Mana kekhusyukan hati ketika sholat? Mana kekhusyukan hati ketika membaca Al-Quran? Mana kekhusyukan hati ketika mendengar ceramah? Mana mana mana mana hati yang khusyuk itu di mana? Hampir kita tidak merasakannya dalam kehidupan kita karena kita tidak melatih, kita tidak mentarbiah diri kita. Dan orang-orang yang bangkit untuk mentarbiah umat pun jumlahnya sangat sedikit. Yang ada adalah umat yang men, dai yang mentausiah umat. Namun dai yang mentarbiah umat jumlahnya sangat minim. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh Umar bin Khattab dan beliau bangkit dari istirahat siang berjejak di pipi beliau, di tubuh beliau bekas daripada alas yang sangat kasar. Dan melihat keadaan Rasulullah SAW tersebut Umar bin Khattab, Umar bin Khattab seorang yang terkenal dengan kegagahan kegagahan dan keberaniannya menangis menyaksikan miris hatinya melihat Nabi yang istirahat siang berjejak di kulit beliau, di tubuh beliau kasarnya alas tikar Rasulullah SAW yang dijadikan untuk tempat beristirahat di siang hari itu menangis Umar bin Khattab dan berkata kepada Nabi Muhammad SAW wahai Rasul lihat penguasa Persia dan Romawi penuh dengan kenikmatan wahai Rasul Seolah-olah Umar berkata kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasul, kenapa tidak nikmati sedikit dunia ini? Kenapa engkau hidup demikian sederhana? Engkau lebih pantas untuk menikmati sedikit saja kenikmatan dunia ini. Beralas yang sedikit lembut daripada ini. Engkau mampu untuk itu, wahai Rasul. Seperlima harta rampasan perang untuk Nabi Muhammad SAW dan beliau yang mengaturnya kemanapun yang akan beliau arahkan. Untuk sekedar membeli alas tikar yang nyaman, untuk sekadar membeli alas tidur yang nyaman. Rasulullah sanggup untuk itu. Tapi Rasulullah tidak melakukannya. Itu yang membuat Umar bertanya dan bertanya, "Wahai Rasul, kenapa tidak melakukan ini?" Sementara Persia, raja-raja Persia dan Romawi hidup dalam kemewahan yang luar biasa, hidup bergelimang emas, ribut dengan gelimang kenikmatan dunia. Padahal Rasul lebih mulia. Seolah Umar berkata, "Wahai Rasul, engkau lebih pantas untuk menikmati dunia daripada raja-raja itu." Dengarkan perkataan seorang murabbi yang menterbiah umat dan menterbiah jiwa Umar bin Khattab ketiga itu dan jiwa kita. Kalau kita mau jiwa kita untuk diterbiah oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi berkata kepada Umar bin Khattab, "Awafi syakin anta ya Khattab?" Sudah masukkah keraguan tentang akhirat di dalam jiwamu wahai anak Khattab? Kau sudah ragu wahai Umar tentang akhirat? Kau merasa dunia ini adalah tempat untuk bersenang-senang? Engkau lupa bahwa bersenang-senang itu hanya ada di akhirat, di dunia ini bukan untuk tempat bersenang-senang. Seolah-olah itu yang akan ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Dan memang itulah yang ditanamkan Rasulullah. Di jiwa Umar. Di jiwa Umar bin Khattab. Bersenang-senangnya orang Persia dan Romawi karena mereka tidak ingat akhirat. Sudah datangkah keraguan ke dalam jiwa wahai anak Khattab? Dunia ini bukan untuk bersenang-senang. Dunia ini bukan untuk menikmati dan menikmati. Dunia ini semuanya tempat untuk berjibaku. Mengumpulkan sebanyak-banyaknya apa yang bisa dikumpulkan untuk perjalanan padang masyar yang sangat panjang. Masa berhisap yang sangat sulit. Di mana kita menyaksikan adanya surga dan neraka dengan kepala telanjang. Dengan mata telanjang kita menyaksikan ini surga ini neraka. Yang selama ini kita hanya baca di dalam Al-Qur'an dan kita baca di dalam hadis. Di hari itu di hadapan mata kita surga dan neraka itu. Ulaik ujilat lahum hasanatum fid dunya. Mereka itu adalah orang yang kebaikan mereka hanya ada di dunia. Lahumud dunia untuk mereka dunia wahai anak Khattab walanal akhirah dan untuk kita akhirat. Lihat bagaimana terbiah ke dalam hati yang menusuk jiwa orang-orang yang jujur untuk mengikuti dan meneladani tarbiyah Nabi mereka tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hati selalu hidup untuk mencintai akhirat. Hati selalu tumbuh untuk menggali apa yang bisa kita gali, mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan, mencari bekal apa yang bisa kita cari untuk kehidupan akhirat kita. Dan dunia ini tidak terlalu kita fikirkan. Tidak terlalu kita fikirkan walau dia harus difikirkan, tidak boleh dilupakan. Karena tidak ada syariat Islam yang menyuruh kita melupakan dunia. Jangan kira Nabi Muhammad melupakan dunia, beliau seorang kepala negara Jangan kira beliau melupakan dunia. Beliau suami dari sembilan orang istri sekaligus. Jangan lupa bahwa beliau jangan kira Rasulullah melupakan dunia karena beliau mengurus anak-anaknya dengan baik sebagai seorang ayah. Tanggung jawabnya sebagai seorang kepala khalifah berjalan dengan baik. Tanggung jawab beliau sebagai seorang suami dengan seorang dengan sembilan orang istri berjalan dengan baik. Tugasnya sebagai seorang ayah berjalan dengan baik. Salawatu Rabbi wasalamu alaih. Rasulullah tidak pernah melupakan dunianya. Karena Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk lupa dunia. Dan kita tidak pernah disuruh untuk melupakan dunia. Dan di dalam Al-Quran yang ada adalah wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan lupakan jatahmu di dunia. Nggak boleh dilupakan. Akan tetapi, hati itu tumbuh dan kembang dengan dunia ini belum tidak ada apa-apanya. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Yang tidak mesti dibangun di atas dunia ini ridho dan murka. Tidak mesti dibangun di atas dunia ini muko, ridho dan murka. Marah kita dan benci kita dan murka kita karena dunia tidak mesti. Karena dia suatu yang kerdil wa bil hayati dunia mereka terlalu gembira dengan kenikmatan dunia wa mal hayatu dunia fil akhirati illa mata' dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat kecuali hal yang sangat sedikit sekali wa mal hayatu dunia fil akhirati illa qalil tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat kecuali sedikit saking sedikitnya Nabi menggambarkan di dalam hadis perbandingan antara surga dan dunia kenikmatan dunia dan kenikmatan surga bagaikan kalian pergi ke pinggir laut lalu kalian masukkan satu jari kalian ke air laut lalu ia kalian mengangkatnya air yang terbawa oleh satu jari itulah dunia sisanya adalah air laut di surga Allah tabaraka wa taala oleh karena itu hal yang sangat kerdil ini tidak pantas di atasnya dibangun ridho dan murka saya ridho kepada orang itu karena dia kasih saya duit saya benci kepada dia karena dia menzolimi duit saya 500 ribu La ilaha illallah. Tidak semestinya dibangun di atasnya ridho dan murka. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW tidak pernah marah karena urusan dunia. Tak pernah marah salawatu rabbi wasallamu alaihi. Bagaimanapun orang mencacinya dalam urusan dunia, bagaimanapun orang memfitnah dirinya dan keluarganya, istrinya dituding berzina, itu urusan dunia dimaafkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehormatan beliau dicemari di Mekah, di Madinah oleh orang-orang munafik. Beliau tidak, tidak pernah marah. Bahkan masjid dibangun oleh orang munafik, sengaja dibangun untuk mengundang Nabi salat. Kalau Nabi salat di sana mereka akan membunuh dan Nabi tahu itu. Namun Rasulullah tidak pernah marah. Karena marah beliau tidak pernah dibangun di atas dunia. Namun Rasulullah marah Ketika Usamah bin Zaid mencoba untuk tawar-menawar memotong tangan seorang Bani Makhzum yang akan dipotong tangannya. Ini urusan syariat. Ini urusan akhirat. Ini urusan agama Allah. Jangan coba tawar-menawar di sini. Rasulullah marah. Salawatu Rabbi salamu alaih. Rasulullah SAW murka ketika melihat para sahabat melakukan maksiat karena ini urusan syariat. Ini urusan akhirat. Pantas di atasnya dibangun murka dan ridho. Oleh karena itu Rasulullah marah kepada tiga orang sahabat yang tidak hadir perang Tabuk ketika Rasulullah mewajibkan mereka untuk hadir. Adalah Ka'ab bin Malik. Kemudian Mirarah dan kemudian Hilal bin Umayyah. Tiga orang sahabat Nabi yang tidak punya alasan untuk tidak hadir perang tabuk. Dimarahi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dihajar tidak diajak berbicara selama, selama 50 hari, 50 malam. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat di dalam surah At-Taubah. Ketika Allah mengumumkan kepada Nabi dan kepada kaum mukminin bahwa Allah menerima taubat mereka. hatta daqat alaihimul ardu bima dan seterusnya iklan dan pengumuman dari Allah dan Allah turunkan di dalam Al-Quran untuk kita jadikan pelajaran. Begitu marahnya Nabi Muhammad dan menyuruh seluruh para sahabat untuk tidak berbicara kepada tiga orang ini. Padahal ketiga-tiga orang ini adalah orang yang mulia. Dua di antaranya ikut perang badar. Selain Kaab. Dan Kaab bin Malik tidak ikut perang badar. Karena perang badar ketika itu tidak diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin. Siapa yang mau saja. Dan Ka'ab bin Malik memang tidak hadir perang Badar, namun dia hadir di Bayat Aqabah, di Bayatul Aqabah. Sebelum Nabi Muhammad datang ke kota Madinah ada Bayatul Aqabah di kota Mekah, dia hadir di sana radhiyallahu an. Dan beliau berkata, "Aku lebih mencintai Bayatul Aqabah dari perang Badar." Dan aku tidak ingin diceng. Walaupun Badar lebih banyak diingat oleh manusia. Artinya tiga orang ini sahabat-sahabat mulia. Pertanyaannya, Sampai di mana kita mendidik diri kita benci melihat saudara kita melakukan maksiat. Dan hati kita protes melihat mereka berdusta. Hati kita sangat tidak nyaman melihat handphone mereka masih ada lagu-lagunya. Dan nada panggil mereka masih saja lagu-lagu padahal mereka tahu haramnya lagu itu. Hati kita terbakar mendengarnya. Sampai di mana? Kita melihat maksiat yang dilakukan saudara kita dan kita benci maksiat itu. Implementasi daripada ayat Al-Qur'an wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah tanamkan kebencian di dalam hati kalian terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Hati kita miris mendengar ada saudara kita yang khianat tentang janjinya membayar hutang hati kita miris melihat saudara kita yang sudah tahu kita dia mengaji dan masih pinjam uang bank. Sampai di mana? Atau kita ridho kepada orang-orang yang pinjam uang bank tersebut karena kita ditraktir setiap minggu oleh dia. Dibelikan makanan. Pernah tiket pesawat kita dia bayarkan. Lalu kita cinta betul kepadanya gara-gara itu. Padahal kita tahu dia main bank. Mana kecintaan kepada iman dan mana kebencian kepada ke kemaksiatan yang ada di dalam dada. Kalau sudah ada cinta iman ini dan ada kebencian kepada maksiat ini, Allah katakan itulah saatnya di mana kalian menjadi orang-orang yang berada di jalan yang benar. Ketika belum hadir, belum pantas kita masuk dalam orang-orang yang berjalan benar-benar berjalan di atas jalan yang benar. Pengakuan dari Allah Tabaraka wa taala Rekomendasi telah berada di jalan yang benar. Hanya hati yang benar-benar cinta kepada keimanan. Dan hati yang benar-benar benci kepada maksiat. Apakah itu hati kita atau tidak? Kita jawab sendiri. Bahkan setan datang kepada kita dan mengatakan, jangan takut, kamu dengan agamamu sekarang, kamu dengan jenggotmu sekarang, kamu dengan tidak isbalmu sekarang, kamu dengan rajin mengajimu sekarang, kamu dengan rajin taklimmu sekarang. Kamu adalah ahli surga, datang kepada kita bisikan-bisikan itu. Kamu adalah pengikut Nabi Muhammad dan setia. Setia gimana? Suka maksiat. Kalau kita ingin mendengar penduduk surga, baca surat Al-Hashr tentang muhajirin dan ansar. Dan orang yang mengikuti mereka. Siapa muhajirin? Bagaimana sifat mereka? Sehingga berhak mereka sampai ke surga Allah dan siapa ansar, bagaimana sifat mereka sehingga mereka layak sampai ke surga Allah dan siapa pengikut muhajirin dan ansar, bagaimana sifat mereka sehingga mereka layak masuk surga Allah. Allah berfirman tentang muhajirin, alladzina ukhriju min diarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Mereka adalah orang-orang yang terusir dari kampung halamannya dan terusir dari hartanya semua itu untuk mencari ridho Allah dan menolong Allah dan Rasulnya muhajirin layak sampai ke surga Allah karena mereka rela meninggalkan kampung halamannya rela meninggalkan harta dan bisnisnya di kampung itu sementara mereka tidak tahu apa nasib mereka nanti di kota Madinah tahu mereka bagaimana hidup mereka nanti, bagaimana makan mereka, bagaimana makan istri mereka, bagaimana makan anak mereka, mereka nggak tahu. Sementara yang sudah jelas yang ada di kota Mekah, bisnis itu mereka tinggalkan. Harta yang ada tidak mereka bisa mereka bawa semua. Seberapa yang mereka bisa bawa, mereka bawa. Mereka tinggalkan, sengaja meninggalkan harta itu. Sengaja meninggalkan kampung halaman itu. Hanya untuk mencari ridho Allah. Tanyakan hati kita. Apakah iman kita sudah sampai kepada titik rela meninggalkan harta demi Allah dan Rasulnya? Rela meninggalkan pekerjaan yang sekarang kita tahu kita kerjakan ada larangan-larangan syariat di sana dan kita masih belum mau meninggalkannya karena kita masih cinta kepada pekerjaan dan harta yang dihasilkan oleh pekerjaan tersebut. Mana kita yang berjuang untuk meninggalkan hartanya dan benar-benar meninggalkan hartanya untuk mencari itu Allah tabaraka wa taala? Mereka pantas sampai ke surga karena ini sifat mereka. Muhajirin. Adapun ansor Allah berkata, Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini sifat ansor di dalam ayat ini. Ansor adalah Orang yang benar-benar mencintai saudara mereka muhajirin yang hijrah kepada mereka. Kecintaan yang tulus dan murni. Padahal tidak ada hubungan kaum kerabat. Tidak ada hubungan kabilah. Tidak ada hubungan darah apapun. Hanya ada satu hubungan. Ia orang adalah beriman kepada Allah dan saya orang beriman kepada Allah. Cinta yang tulus mencintai kaum muslimin yang hijrah kepada mereka dan sifat Ansor mendahulukan saudaranya muhajirin dibanding mereka. Saudaraku, saya punya empat rumah, saya kita akan bagi dua. Untuk saya dua, untuk kamu dua, silahkan kamu pilih rumah mana yang kamu inginkan, sisanya untuk saya. Saudaraku, saya punya dua bidang tanah. Kita bagi dua bidang tanah ini. Satu di sana dan satu di sini. Untukmu satu, untukmu satu, untuk saya satu. Kamu pilih dulu mana yang kamu suka, sisanya untuk saya. Ini Ansar. Ini Ansar. Dan sifat ini yang membuat mereka sampai ke surga Allah dan pantas untuk menghuni surga Allah dan bagaimana kita? Seperti apa kita mencintai saudara kita? Seperti apa kita memberikan infak kepada saudara kita? Seperti apa kita mendahulukan saudara kita dibanding diri kita? Wa yu'thiruna ala anfusim. Mereka mendahulukan saudaranya dibanding diri mereka sendiri. Walau kana bihim khasasah, walaupun sebenarnya mereka pun dalam keadaan sempit. Tetap saudara mereka mereka dahulukan dibanding mereka sendiri. Ini sifat Ansor. Pantas mereka sampai ke surga Allah. Dan ciri orang yang mengikuti Ansor dalam ayat berikutnya. Walladzina ja'u min ba'dihim dan orang-orang yang datang setelah mereka. Ini kita di sini. Muhajirin sudah berlalu dan tidak mungkin kita bergabung di sana. Ansor sudah lewat, tidak mungkin kita bergabung di sana. Kita bergabung di ayat yang ketiga ini. Walladzina ja'u min ba'dihim dan orang-orang yang datang setelah mereka yaitu setelah muhajirin dan ansor kita bisa masuk dalam kelompok yang tiga ini namun sifat mereka sehingga mereka pantas sampai ke surga Allah bagaimana yaquluna rabbana ighfir lana mereka selalu berkata, wahai Rob kami, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman. Ampunkan juga dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu. Wahai Rabb kami, jangan jadikan di dalam hati kami kebencian kepada satu orang muslim saja yang telah beriman. Hilangkan hati kami dari benci dan dengki kepada saudara kami sendiri. Cabut dari kami benci dan dengki hiri hati kami kepada seorang muslim yang telah beriman kepadamu dan beriman kepada Rasulmu. Kebersihan hati. Orang-orang yang sampai kepada ini yang berhak sampai ke surga Allah. Apakah kita telah sampai kepadanya? Hanya kita yang tahu. Hanya kita yang tahu. Dan kalau jawabannya sudah, pujilah Allah karena dia telah memberikan kita jalan yang luar biasa ini. Kalau belum, maka kita harus berjibaku, bertungkus lumus untuk bisa menciptakan sifat-sifat mulia ini. Sifat mau mengorbankan kampung halaman dan harta demi Allah dan Rasulnya. Mau mencintai untuk saudara kita daripada apa yang kita dapatkan untuk kita sendiri dan tidak ada di dalam hati sedikit pun kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Sehingga tidak ada benci kepada si A, tidak ada benci kepada si B, tidak ada benci kepada si C. Walaupun si A dan si B dan si C pernah menzolimi dirinya, dia tidak benci kepada orang tersebut. Inilah tarbiyah. Inilah muhajirin, inilah ansar, dan inilah pengikut muhajir dan ansar yang dengan sifat-sifat ini mereka berhak untuk diberikan Allah ganjaran yaitu surga. Berarti surga itu mahal. Dan memang mahal. Nabi mengatakan ala inna silatallahi ghaliyah surga Allah itu mahal ala inna sil'atallahi ghaliyah barang dagangan Allah itu mahal ala inna sil'atallahi yal jannah barang yang didagangkan oleh Allah adalah surganya maka surga tidak bisa diraih dengan galak dan tawa surga tidak bisa diraih dengan canda ria surga tidak boleh tidak bisa diraih dengan banyak tertawa surga tidak bisa diraih dengan banyak nongkrong surga tidak bisa diraih dengan banyak menghabiskan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat apalagi yang haram sampai di mana kita hanya kita yang tahu seringkali syaitan datang ke dalam hati kita dan membisikkan bahwa kita pasti sampai ke surga Allah dan kita adalah orang saleh disebabkan pekerjaan-pekerjaan ibadah ringan yang telah kita lakukan di permukaan bumi ini yang ringan pun kita masih belum bisa istiqamah fahamlah kita bahwa bisikan-bisikan yang datang di dalam yang datang ke dalam dada tersebut kamu adalah orang saleh adalah jebakan syaitan bagaimana kita bisa yakin bahwa kita orang saleh sementara seluruh ibadah yang kita lakukan belum ada satu pun ibadah yang direkomendasi telah diterima oleh Allah dan bagaimana kita yakin bahwa kita selamat dari neraka. Sementara sebanyak itu dosa yang pernah kita lakukan, belum ada satu rekomendasi pen, satu pun rekomendasi turun telah diampunkan oleh Allah dosa tersebut. Kalau amal soleh kita belum ada yang direkomendasi diterima dan maksiat kita belum ada yang dapat rekomendasi pengampunan. Dari mana kita merasa diri kita orang soleh? Orang soleh seperti Abu Hurairah ketika akan menutup usianya berkata dan menangis dan ditanya apa yang membuat engkau menangis dia berkata panjangnya perjalanan dan sedikitnya bekal Abu Hurairah itu seberapa yang bisa kita lakukan dibanding apa yang telah dilakukan oleh Abu Hurairah Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz yang para ahli sejarah menyebutnya khalifah yang kelima Khalifah Rashidin yang kelima Khulafa Rashidin yang kelima setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Umar bin Abdul Aziz walau beliau bukan sahabat tapi begitulah kemuliaan yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz yang dikatakan oleh para ahli sejarah bahwa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz mirip sekali dengan kepemimpinan kakeknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan zuhudnya beliau tentang dunia mirip dengan zuhud kakeknya Umar bin Umar bin Khattab. Dan tegasnya beliau kepada kezoliman dan orang-orang yang melakukan kezoliman seperti tegasnya kakeknya Umar bin Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz pernah menangis semalam suntuk. Ketika istrinya bertanya, "Apa yang membuat engkau menangis?" Ia menunjuk sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, "Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir." sekelompok orang ada di surga dan sekelompok lain ada di neraka. Aku tidak tahu aku masuk kelompok yang mana. Itu yang membuat dia menangis satu malam suntuk sehingga tidak bisa tidur. Dan itu Umar bin Abdul Aziz. Seberapa ibadah kita dibanding Umar bin Abdul Aziz? Seberapa kekhusyukan kita dibanding Umar bin Abdul Aziz? Dan seberapa maksiat kita dibanding kesalahan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Yang ketika sakit terakhirnya di permukaan bumi dan setelah itu beliau menutup usia beliau di permukaan bumi ini. Ada orang yang menjenguk beliau hari ini, menemukan baju beliau itu, kemudian menjenguknya berapa hari setelah itu, menemukan bajunya tetap itu. Kemudian orang yang menjenguk itu berkata kepada istrinya, "Andai engkau ganti baju Amirul Mukminin." Ketika itu adalah Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam, khalifah tertinggi di permukaan bumi dalam kedudukan dunia. Presiden kalau dalam bahasa kita sekarang. Apa jawaban istri Umar bin Abdul Aziz? Demi Allah, dia tidak punya baju selain yang dia pakai itu. Ini Umar bin Abdul Aziz dan ini keimanan beliau. Dan begini beliau meniti kehidupan beliau di permukaan bumi dan menangis mendengarkan ayat sekelompok orang di surga dan sekelompok di neraka karena dia tidak tahu apakah dia bisa masuk ke dalam surga, apakah dia bisa selamat dari neraka. Di dalam awal surah Al-Mu'minun, Allah bercerita tentang sifat-sifat penduduk surga. Mari kita bandingkan sifat ini dan apakah sifat itu ada pada kita sehingga dengannya kita merasa berhak sampai ke surga tanpa singgah di neraka atau kita adalah orang yang tidak punya sifat berikut itu sehingga kita tidak berhak ke surga cepat walaupun akhirnya akan sampai ke surga karena kita berusaha untuk menjauhi syirik. Dan tentu kita berharap Allah mengampunkan dosa karena kita menjauhi syirik. Tapi paling tidak yang kita inginkan adalah inilah sifat-sifat penduduk surga. Kalau kita punya sifat ini semuanya pantas kita merasa penduduk surga, kalau tidak tidak pantas. Berarti kita harus lebih banyak melihat diri kita lebih dekat ke neraka dibanding ke surga. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh telah beruntung orang mukminun, orang mukminin yang akan menghuni surga. Karena di bawahnya Allah berfirman ulaika humul warithun alladzina al firdaus. Mereka lah orang-orang yang mewarisi yaitu orang-orang yang mewarisi surga firdaus dari Allah tabaraka wa taala. Mereka lah orang yang beruntung, orang mukminin. Lalu Allah bercerita tentang sifat mereka. Sekali lagi ma'asyarul muslimin, untuk mentarbiah jiwa kita bandingkan sifat yang Allah ceritakan ini dan apakah sifat itu ada pada kita atau tidak kalau tidak, berarti kita belum orang-orang yang pantas untuk di surga. Sehingga jangan berhasil syaitan membangun di dalam hati kita istana yang sangat megah dan di istana itu dia berkoar-koar mengatakan kamu orang soleh dan pasti sampai ke surga dan tidak akan pernah terjamah oleh neraka. Apa sifat yang pertama? Alladzina fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang di dalam solatnya khusyuk. Introspeksi diri kita, sudah khusyukkah solat kita? atau belum? Sudahkah kita melatih diri kita untuk khusyuk di dalam sholat atau belum? Sudah pernah kita merasakan apa itu yang khusyuk di dalam sholat atau belum? Sifat yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka orang-orang yang selalu berpaling dari perbuatan sia-sia. Perkataan sia-sia. Tindakan sia-sia membuang-buang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat itu yang sia-sia walau yang tidak bermanfaat itu belum dosa mereka bukan lagi orang-orang yang suka membuang waktunya untuk hal yang mubah tidak dosa apalagi kalau itu majlis adalah majlis dosa mereka penduduk surga itu untuk yang sia-sia saja, yang tidak bermanfaat saja, mereka tidak mau lagi membuang waktu mereka untuk itu berpaling mereka dari bacaan-bacaan yang tidak bermanfaat dari 100% koran yang kita baca kira-kira yang bermanfaat itu berapa persen 10 itu sudah banyak dari 100% koran yang kita baca yang bermanfaat untuk kita itu paling 2% itu pun kalau ada maka kalau kita ingin baca koran, baca yang 2%-nya saja. Jangan baca semuanya. Karena yang kita baca semua itu bukan saja sekedar mubah, tapi di dalamnya ada maksiat. Baca yang kita butuhkan. Kita butuh apa? Kita butuh mencari mobil, ambil lembaran mobil. Kita butuh mencari rumah, ambil lembaran rumah. Kita butuh mencari karyawan, ambil lembaran karyawan. Kita butuh lowongan kerja, ambil lowongan kerja. Namun tidak ada yang butuh cerita Agnes Monica di situ. Ada yang butuh cerita Agnes Monica? Gak ada yang butuh. Gak ada yang butuh. Ada yang butuh siapa yang menang bola tadi malam? Ada yang butuh beritanya? Ada kita yang butuh beritanya? Gak ada. Karena kita bukan panitia PSPS. Kita tidak butuh berita itu. Menjauhlah dari berita-berita yang tidak bermanfaat. Ambil yang bermanfaat untuk kita. Kita butuh apa sebenarnya? Di koran itu. Ambil. Selainnya buang. Kenapa harus kita buang? Karena tidak bermanfaat. Karena di dalamnya ada dosa. Dan karena kita tahu wartawan pun ditawar dan menawar berita yang akan mereka keluarkan di koran itu. Mau berita benar, berita baik, sekian. Kalau tidak, sekian. Kalau itu yang kita tahu dan sudah tahu kita itu, lalu untuk apa kita percaya kepada koran itu? Maka ambil yang butuh untuk kita. Ambil yang butuh untuk silahkan baca tapi ambil yang butuh. Paling 2%. Itu pun kalau ada. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Ciri mereka yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang selalu menunaikan zakat mereka. Yang betul-betul peduli kepada zakatnya. Yang betul-betul mengawasi hartanya untuk dizakatkan. Mana harta yang benar-benar harus sudah dizakatkan, mana harta yang sebentar lagi akan akan kena wajib zakat. Dua bulan lagi akan kena wajib zakat. Tiga bulan lagi akan kena wajib zakat. Dua minggu lagi akan kena wajib zakat. Benar-benar fa'ilun mengerjakan zakat yang sebenarnya. Ciri mereka adalah orang-orang yang benar-benar menjalankan zakat. Bukan zakat asal-asalan. Sifat mereka yang berikutnya walladzina hum li furujihim hafizun dan mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istrinya dan dan budak-budaknya mereka tidak tercela namun apabila mereka mencari selain itu mereka adalah orang-orang yang melampaui batas apakah kita sudah punya sifat ini atau kita adalah orang yang masih menjamah wanita yang tidak haram tidak halal untuk kita Walladina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Sifat berikutnya, orang yang selalu menjaga amanahnya dan menjaga janjinya. Kita telah sepakat untuk menerima amanah. Di antara amanah itu rahasia kawan. Yang kawan itu menyampaikan kepada kita dan mengatakan jangan ceritakan kepada orang lain. Itu amanah. Di antara amanah itu adalah uang yang dititipkan. Surat berharga yang dititipkan. Dan yang paling banyak kita melanggar adalah rahasia kawan yang kita bocorkan kepada orang lain. Minimal kepada istri kita. Dan kepada istri kita kita berpesan jangan cerita siapa-siapa. Ternyata besok istri kita datang kepada teman akrabnya di majlis dan kemudian istri kita pun berkata kepada temannya di majelis jangan cerita siapa-siapa dalam kurun waktu dua minggu berita itu pun adalah berita teraktual di Pekanbaru malam itu sebabnya apa? sebabnya kita telah mengambil amanah untuk tidak diceritakan dan kita menceritakan hanya ke istri kita amanah wajib dijaga jangan dibocorkan apapun ketika manusia telah mengamanahi kita amanah harga dirinya, mengamanahi kita amanah uangnya, menghargai kita amanah benda berharganya. Kita harus menjaga amanah itu. Apakah kita orang-orang yang seperti ini? Dan menjaga janji, kalau sudah berjanji menepati. Kalau dia tidak bisa menepati, dia minta izin dan minta maaf. Saya berjanji datang jam 10. Apakah sudah jam 10 kita datang? Atau kita bebas untuk berjanji jam 10 lalu kemudian kita datang jam setengah 12 tanpa kita telepon sebelumnya di jam 10 itu teman sudah menunggu maaf ya jam 10 ternyata saya bisa ada urusan saya insya Allah datang jam 11.30 itu tidak jadi masalah namun apakah kita orang-orang yang seperti itu kalau terlat dari janji kita lalu kita telepon kita minta maaf atau tidak atau kita berjanji memberikan sesuatu kepada seseorang apakah kita pelihara janji itu atau kita janji berjanji untuk melakukan sesuatu untuk seseorang walaupun itu bukan pemberian apakah kita telah memenuhi janji kita kepada orang tersebut apakah kita orang yang termasuk mengingat janji kita atau kita termasuk orang yang gampang sekali untuk me menjanjikan sesuatu walau kita tahu itu tidak akan kita lakukan hanya sekedar motivasi untuk dia agar sekedar membahagiakan dia lalu kita berjanji padahal kita tahu kita tidak akan pernah melakukan janji-janji itu penduduk surga adalah orang-orang yang memelihara janji dan memelihara amanah yang diamanahkan kepadanya. Sifat mereka berikutnya walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Mereka adalah orang yang selalu menjaga solat-solat mereka. Apakah kita termasuk orang yang selalu menjaga solat kita? Ataukah kita orang yang selalu berada di pasukan masbukin? Pasukan orang-orang masbuk dalam solat. Bukan karena tertidur tapi hanya karena rapat hanya karena kita sedang berada, berjalan dalam dalam perjalanan di tengah kota padahal kita mampu untuk parkirkan mobil lima menit sebelumnya mampu kita namun kita katakan depan ajalah depan ajalah depan ajalah sampailah kita kepada masjid yang kita bisa sholat namun yang kita dapatkan dari imam rakaat terakhir dan kita senang dengan rakaat yang terakhir itu artinya yang tersisa lebih cepat kita bisa selesaikan dibanding kita ikut imam dari awal Apalagi kalau imamnya bacaannya panjang. Selalu suka kita yang terakhir dibanding yang di awal datang. Apakah kita sudah menjaga sholat kita? Sampai di mana kita membangunkan diri kita dengan alarm ketika akan sholat asar? Sengaja setel alarm karena kita ngantuk berat jam 3 siang. Karena kita tidak tahu, tidak mau telat sedikit pun pada sholat asar. Sampai di mana kita melakukan itu? Menjaga sholat kita. Hafidhu ala salawat. Jagalah salat-salat kalian. Wassalatil usta. Dan salat pertengahan. Sepakat ahli tafsir, makna salat pertengahan adalah salat asar. Sampai di mana kita menjaga salat-salat kita, terutama salat asar? Kalau sifat-sifat ini terakhir sifat yang terakhir di dalam ayat ini. Kalau sifat-sifat ini tidak punya kita, pantaskah kita termasuk orang ulaikahumul warithun Mereka lah yang mewarisi surga Firdaus. Maka kalau belum ada, saatnya kita bangkit Saatnya kita mentarbiah diri, saatnya kita menata hati, saatnya kita berjalan di atas jalan Rasulullah yang sebenarnya, jalan orang-orang soleh yang sebenarnya. Said bin Musa'id berkata, 30 tahun yang lalu azan berkumandang di masjid ini, belum pernah aku tidak berada di masjid semenjak 30 tahun yang lalu. Ini orang-orang yang menjaga sholat. Abdullah bin Dinar berkata, semenjak 40 tahun yang lalu, aku tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Ini orang yang menjaga sholat. Sementara kita 40 hari terakhir saya dapat takbiratul ihram cuma lima kali. Maka kita belum berlatih tarbiyah. Kita belum mentarbiyah diri kita. Kita baru sampai kepada titik apa? Tasfiyah. Lebih dahsyat lagi apabila kita melihat hal-hal yang Nabi sampaikan sebagai ciri ahli neraka, ciri itu ada pada kita. Nabi mengatakan ayatul munafiki satu Ciri orang munafik itu tiga. Idza haddatsa kadzab. Kalau sudah bicara bohong, ternyata bohong itu di kita. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji khianat, tidak menepati janjinya. Mungkir. Ternyata kita orang yang mungkir janji itu. Sifat itu ada pada kita. Wa idza tumina khan. Kalau diberi amanah khianat, ternyata itu yang itulah kita ngomong bohong, janji mungkir, amanah khianat. Nabi mengatakan ciri orang munafik dan kita mengatakan dengan sifat kita yang belum ditarbiyah ini saya salah itu len la ilaha illallah mana salah dan mana kita fahamlah kita kalau hadir dalam jiwa kita bahwa kita ini orang saleh, hadir dalam jiwa kita bahwa kita ini pasti masuk surga, gak akan singgah di neraka, itu jebakan setan dan kita telah masuk dalam jebakan itu bertahun-tahun lamanya. Saatnya kita keluar. Saatnya kita bangkit. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam doanya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat." Itulah sifat kita. Ilmu kita belum bermanfaat. Dari hati yang belum khusyuk, itulah kita. Hati kita belum khusyuk. Dari nafsu yang tidak pernah puas, itulah kita. Nafsu kita belum pernah puas. Dari doa yang tidak dikabulkan, itulah kita. Doa-doa kita panjatkan ribuan, entah berapa yang dikabulkan Allah. Pantaskah kita merasa diri kita soleh? Sifat yang Nabi berlindung kepada Allah dari sifat itu, itu yang sedang bercokol di jiwa kita di batin kita, di jiwa, di diri kita. Lalu kemudian bersenandung saya orang terbaik, saya orang paling saleh, saya yang harus diikuti, saya yang harus dicontoh. Kalian harus ikut saya, saya ustadz kalian. Perkataan saya tidak boleh dilanggar. Kalau saya salah, kalian harus ngerti. Orang saleh biasa salah, hal yang seperti ini bukan saya menuding tapi semua ini semua kita introspeksi diri sendiri sampai di mana kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya sampai di mana dia berteman dengan seseorang benar-benar murni karena Allah bukan karena yang lain sampai di mana dia benci kepada maksiat seperti bencinya dirinya masuk neraka Sampai di mana dia sholat khusyuk di dalam sholat? Berpaling dari perkataan yang lago, perbuatan yang lago, mengerjakan zakat, menjaga kemaluan, menjaga amanah dan janji, dan selalu menjaga sholat. Dan sifat-sifat lainnya. Kalau kita buka lembaran-lembaran Al-Quran tentang ciri-ciri penduduk surga, lalu kita baca satu persatu, belum tentu seluruh sifat itu satunya ada di diri kita. Belum tentu. tatajafa junubuhum anil madaji jauh rusuk mereka dari tempat tidur kita wabil asharihum yastaghfirun mereka selalu istighfar di waktu sahur sebelum waktu subuh kita wal kadhimin al orang yang ketika dia marah langsung dia tekan amarahnya dan tidak dia salurkan amarah itu kita Alladzina yunfikuna amwalahum billayli wan nahar yang menginfakkan hartanya siang dan malam. Kita berlomba-lomba melakukan kebaikan fastabiqul khairat wasari'u ila maghfirati min rabbikum wasabiqu sabiqu ila maghfirati min rabbikum kita tunjukkan tundukkan pandangan kata Allah Subhanahu wa taala jaga kemaluan kita Maka saya katakan, Allah muslimin, andai kita buka satu persatu ciri-ciri penduduk surga yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, lalu kita introspeksi diri kita dengannya, mungkin tidak ada satu pun sifat penduduk surga yang Allah tidak dalam Al-Quran ada pada diri kita. Kalau ataupun ada, belum sempurna. Masih dalam tahap belajar. Kalaulah ada dua, tiga, empat, lima, enam, patut kita berbahagia. Tapi apa ia ada? Orang yang orang lain melakukan kesalahan kepadanya, dia membalas kesalahan orang dengan melakukan kebaikan kepada orang itu. Kita? Di dalam Al-Quran Allah berbicara tentang orang yang beriman. Mereka selalu menilai dan melihat dalam hati mereka pahala lebih baik daripada dunia. Kita Maka hal seperti ini harus kita sadari. Saya berbicara ini bukan karena saya punya yang tadi, tidak. Saya pun tidak punya seperti itu. Oleh karena bencana saya arahkan kepada diri saya sebelum kepada kita semua. Supaya kita sama-sama bangkit dari jebakan iblis ini. Karena bisa jadi kita telah masuk ke dalamnya belasan tahun. Atau sekian tahun. Hanya karena kita rajin membaca Al-Quran dan sudah masih jadi murid Ustadz Murtado. Dengan itu kita merasa soleh. Hanya karena kita sudah dalam seminggu sudah tiga kali, empat kali hadir pengajian. Dalam pengajian itu Ustadz ngomong di depan, kita pun ngomong di, di belakang. Dan kita telah merasa soleh. Hanya karena sholat kita dan itu pun sholat yang lalai, hati yang tidak hadir, masbuk lagi. Baca Quran, baca Quran juga tapi hanya tahu hurufnya. Hati tidak pernah meresapi dan menghayati. Jadi dari mana kita merasa diri kita saleh? Pintu apa yang kita gunakan untuk meng mengklaim membuat sebuah stempel saya orang saleh? Sehingga ketika melihat orang awam selalu kita pandang sebelah mata. Hmm. Siapa kamu? Tidak banding dengan saya. Sehingga kita malas negurnya. Boleh jadi jenggot kita lebih baik daripada dia namun belum tentu hati kita lebih jujur daripada dia. Boleh jadi celana kita benar, kalah dia. Celana kita tidak isbal, dia isbal. Namun belum tentu kekhusyukan ketika sholat kita menang melawan dia. Puasa Senin Kamis kita menang melawan dia. Tahajud kita menang melawan dia. Ikhlas kita menang melawan dia, belum tentu. Siapa yang bisa menjamin? Ternyata dia orangnya sabar dan kita orang yang tidak sabar. Ternyata dia orangnya yang kona'ah sementara kita tidak kona'ah, rakus terhadap dunia. Namun disebabkan orang itu tidak berjenggot, disebabkan orang itu isbal, lalu kita pandang sebelah mata. Dan ketika memandang mereka, ah, ini ciri-ciri penduduk neraka, sementara saya ciri-ciri penduduk surga. Sehingga malas bersalaman dengan orang itu. Menegurnya, Pak, apa kabar, Pak? Hadir dalam teguran itu cinta kepada seorang mukmin, merangkulnya, dan memberikan arahan-arahan terbaik untuknya agar dia bisa mengerti apa agamanya. Dan belum tentu kita lebih baik daripada dia, belum tentu. Siapa yang bisa menilai? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian rekomendasi diri kalian sebagai orang saleh. Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang bertakwa kepadanya. Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa kepadanya. Boleh jadi zahir orang yang berjilbab, dan ini orang yang tidak berjilbab Zohirnya orang berjilbab ini lebih soleh daripada yang tidak ber, zahirnya seperti itu Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa di antara yang berjilbab dan tidak berjilbab ini dan ini bukan rekomendasi untuk akhwat untuk tidak berjilbab bukan itu yang saya maksud namun hati kita yang sebenarnya hanya Allah yang tahu dan boleh jadi karena ketika dia ikhlas dia jujur dan dia menjaga solat walau tidak berjilbab ada saat di mana harinya dia kemudian benar-benar mengerti bagaimana menghijab diri yang sebenarnya sehingga sempurna dia zahirnya dan batinnya sementara yang berjilbab tetap dengan jilbab zahirnya dan lisannya yang selalu menyakiti hati orang hati yang tidak konaah solat yang tidak pernah khusyuk tentu yang ini lebih baik daripada yang itu maka tidak boleh merekomendasi diri saya lebih baik dari dia orang yang selalu berkata saya lebih baik dari dia saya lebih baik dari dia gurunya adalah iblis karena iblis yang pertama kali mengatakan kata-kata itu, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Saya maksudnya dirinya iblis, dia maksudnya adalah Adam. Maka orang yang selalu mengklaim dirinya lebih baik dari orang lain, gurunya iblis. Guru dia adalah iblis dan mereka dia adalah muridnya iblis. Salah satu makna zuhud bisa antum baca di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, panduan ilmu dan hikmah terjemahan dalam bahasa Indonesia dalam hadis izhad fid dunya yuhibbuka izhad fid dunya yuhibbuka Allah wasad fi ma indan nas yuhibbuka nas salah satu makna zuhud dinukil oleh Imam Ibn Rajab ketika seseorang selalu memandang orang lain lebih mulia daripada dia bertemu orang ini dilihatnya orang ini rajin azan orang ini lebih mulia daripada saya dilihat orang ini berinfak dia merasa orang ini lebih mulia daripada saya dilihatnya orang ini baca Al-Quran duduk di masjid sampai matahari terbit sementara dia sudah pulang dia merasa orang di masjid itu lebih mulia daripada dia dilihatnya orang ini ikhlas ketika wajahnya nampak ikhlas putih bersih selalu bahagia dia lebih baik daripada saya begitu terus dia tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari siapapun yang dia lihat itu salah satu makna zuhud ini dikenal oleh Imam Ibn Rajab dari perkataan para ulama tentang makna zuhud yang mana zuhudlah kamu di dunia, Allah akan cinta kepadamu. Itu salah satu makna zuhud. Kalau sifat kita bertolak belakang dengan itu, sehingga kita merasa telah pandai, bukan hanya sekedar mengkritik teman di majlis, kita sudah sampai mengkritik para ustadz, saking pandainya kita, saking hebatnya kita, saking berilmunya kita, Bukan tidak boleh mengkritik ustaz. Bukan tidak boleh. Tapi mengkritik dalam majlis duduk bersama menceritakan aib ustaz kemudian tidak mengomong kepada ustaz itu apa aibnya, ini yang tercela. Kalau berani datang ke ustaz itu. Katakan ustaz saya tidak setuju beberapa sifat antum. Pertama ini, dua ini, tiga ini, empat ini. Mari kita benahi. Dia tidak berani lakukan itu. Karena kalau dia lakukan itu Ustaz akan balas kamu pun punya aib yang sangat banyak dua kali lipat, lima puluh kali lipat daripada saya. Satu, dua, tiga, empat, lima, sepuluh, dua puluh, tiga puluh. Maka tidak berani berhadapan langsung, main di belakang. Mari kita introspeksi diri. Karena kekerdilan ilmu kita dan perasaan soleh yang telah hadir itulah kita kemudian merasa punya wewenang untuk ini dan itu. Tidak ada manusia yang tidak bersalah tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Tidak ada manusia yang suci dari kesalahan. Termasuk kita yang membicarakan kesalahan orang lain. Oleh karena itu pesan Imam Syafi'i. Lisanaka la tadhkuru bihi aurat amri'in fakulluka auratun walinnasi sun. Lisanmu jangan sebut dengan lisan itu kesalahan atau aib orang lain. Seluruh yang ada di dalam dirimu aib dan manusia memiliki puluhan lisan dan ratusan lisan untuk membicarakan itu wa ainaka in abdat ilaiha ma'aiba dan matamu apabila menatap suatu aib orang di, menatap bukan dicari-cari nampak aib orang tersebut fasunha jaga aib orang itu jangan sebarkan wa qul ya ainu linnasi ayun katakan wahai mata manusia pun punya puluhan dan ratusan mata untuk menatap aib dirimu ini pesan Imam Syafi'i dan beliau awali pesan itu dengan mengatakan kalau kamu ingin hidup selamat dari petaka wa irduka wa irduka mausunun dan uh, kemuliaan kewibawaanmu terjaga dan jiwamu terpelihara begitu kira-kira wa hadduka maufurun wa irduka sayyinun dan jatahmu di dunia banyak orang suka kepadamu orang amanah kepadamu sehingga apapun yang kamu minta dari bisnis mereka ikut karena mereka yakin bahwa kamu tidak mencari dunia semata-mata, tapi ada manfaat lain di balik semua itu yang mereka akan lakukan bersamamu. Sehingga lapang jalan untuk ini, lapang jalan untuk itu, lapang jalan untuk meminjam duit, lapang jalan untuk meminjam apapun. Lapang urusan dunia. Wa irduka sayyinun. Dan kehormatanmu terjaga. Ya, saya mencoba mengulang hafalan itu. Perkataan Imam Syafi'i itu adalah in rumta antahya saliman minal adza wa wa hadzuka maghfurun wa irduka sayyinun. Kalau kamu ingin sel hidup selamat dari aniaya manusia, jatahmu di dunia banyak dan kehormatan dunia terpelihara. Caranya adalah yang tadi, lisanaka la tadhkur bihi aurat amriin. Lisanmu jangan sebut aurat orang lain, aib orang lain. Fakulluka auratun walinnasi alsun. Semua yang ada pada dirimu aurat, aib dan orang lain punya puluhan dan ratusan lisan. Dan matamu apabila melihat menatap aib orang, jaga aib itu. Dan jangan sampaikan kepada siapapun, pelihara dia. Kalau toh pun boleh disampaikan, sampaikan kepada orang yang punya aib itu, bukan kepada orang lain. Untuk menasehatinya. Begitu cara nasihat, bukan kepada orang lain. Dan katakan kepada mata, wahai mata, orang lain punya ratusan mata untuk menatap dirimu. Dan kesemua itu diambil faedah oleh Imam Syafi'i dari hadis Nabi Muhammad SAW man satara musliman satarahullahu fi dunia wal akhirah barang siapa yang menutup aib seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat kita mau aib kita di dunia terpelihara dan kita mau di dunia ketika dihisap tidak di depan orang ramai ditunjukkan kamu pernah berzina, kamu pernah mencuri, kamu pernah mengambil harta anak yatim, kamu pernah memperkosa, kamu pernah begini. Tidak di depan orang umum, tapi Allah turunkan pembatas sehingga antara kita dan Allah saja yang berbicara tentang maksiat-maksiat kita. Penduduk masyarakat tidak ada yang tahu. Begitu hisap untuk orang mukmin. Namun hisap untuk orang kafir tanpa hijab sehingga satu persatu kesalahannya di permukaan bumi Allah angkat seluruh penduduk masyar menyaksikannya dan mendengarnya. Kalau kira-kira ada kita yang berani berdiri sekarang, lalu dibacakan di depan kita semua ini yang jumlah kita tidak seberapa, aib kamu begini, aib kamu begini, aib kamu begini, kamu pernah begini, kamu pernah begini, kamu pernah begini. Kira-kira ada muka enggak dia pulang? Ada mukanya Mas Ian? Masih ya. Tapi muka yang bukan lagi muka. Bagaimana kalau seluruh penduduk masyarakat menyaksikan? Di mana muka kita di akhirat? Bukan hanya sekedar muka itu. Tetapi ini indikasi dan ciri akan masuk neraka. Lebih berat kalau sekedar menanggung malu itu dan kemudian dijadikan tanah lagi ringan sekali. Berat sekali itu, bukan ringan. Kalau hanya sekarang sekedar menanggung beban malu di depan seluruh penduduk masyar begitu kan itu sudah berat. Apalagi kalau berakhir dengan dan ini ciri kehancuran. Kalau Allah tidak turunkan tabir, pembatas dalam ber, berhijab, dalam dalam berhi, berhisab kepada hambanya itu. Allah akan tutup aib kita di akhirat. Allah tutup aib kita di dunia. Kita di dunia melakukan aib loh. Seperti yang kita katakan tadi, tidak ada manusia yang tidak apa? Berdosa. Kita melakukan aib dan kesalahan itu. Kalau ingin kita aib kita di dunia ini ditutup oleh Allah, dan kemudian di akhirat Allah berbicara kepada kita dengan aib yang ditutup dari penduduk mahsyar.